Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Yang terakhir kita ambil masih mengenai seputar larangan kita berbuat kebid'ahan. Karena perkara bid'ah di mana-mana dijelaskan oleh para ulama, na'am bahwasannya perkara bid'ah perkara yang sangat berbahaya. Sebagaimana bid'ah tidak pernah dan tidak akan pernah bersatu dengan as-sunnah karena bid'ah dengan as-sunnah bagaikan kekufuran dengan keimanan sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah al-bid'atu la taltaqi ma'as sunnah abadan li'anna al-bid'ata ma'as sunnah kal kufri ma'al iman bid'ah itu tidak pernah bersatu tidak akan bersatu bersama as-sunnah selama-lamanya karena bid'ah dengan as-sunnah itu bagaikan kekufuran dan keimanan oleh karena itu sambungannya apa? Ahlus sunnah wal jamaah, ahlul bid'ah wal furqah. Seperti itu. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ini memang pas pembahasannya sama-sama masalah bid'ah ya dengan yang kita baca tadi. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau di sini, Fallahu jalla wa ala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al Karim, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Perhatikan baik-baik ya. Naam. Maksudnya apa? Telah sempurnakan agama Islam ini. Enggak butuh pengurangan, enggak perlu apa? Penambahan. Kita lihat sini, wa atmamtu 'alaikum ni'mati dan telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Fad-dinu kamilun la yahtaju ila an tudifa ilaihi asya'a tastahsinuha au tuqallidu fiha kamim ma laysa 'alaihi dalilun min kitabin aw sunnatin litatakarraba biha ilallah. Maksudnya agama ini tersempurna, enggak butuh kalian menyandarkan perkara-perkara atau engkau mengikuti taklid kepada orang-orang yang selainmu. Nah, yang apa? Yang tidak ada sumbernya dari Al-Qur'an, tidak pula dari As-Sunnah untuk mendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan amalan-amalan ketaatan yang bukan bid'ah. Paham ya? Eh, amalan-amalan yang disertai dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat berikutnya. Kal adkaril bid'iyah seperti zikir-zikir bid'ah hati-hati. Jangan tertipu dengan zikir-zikir yang mungkin kelihatannya bagus sekali barang siapa yang baca surat Al-Fatihah dalam sehari semalam 500 kali maka dia akan mendapatkan ini dan itu itu dhaif hadisnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Amalan-amalan berupa zikir yang ada dalilnya nas dan sahih kita amalkan. Seperti zikir setelah sholat lima waktu, 33 kali tasbih, ya enggak? Tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Paham ya? Seperti itu ada dalilnya enggak masalah. Tapi kalau amalan-amalan yang antum saksikan, yang antum dengar sekian ribu kali dibaca, nanti sebagai penangkal eh, setan atau yang semisalnya itu enggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya justru apa? Enggak sampai ribuan. Satu ayat. Ayat apa? Ayat kursi dibaca di malam hari sampai pagi harinya dijaga dari apa? gangguan setan yang terkutuk. Nah, barakallahu fikum, gangguan setan yang yang terkutuk. Ikhwani Fitna din azza wa Jadi yang tidak ada dalilnya kita hindari. Yang ada dalilnya tidak masalah kita amalkan. Seperti istighfar, ha? dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinukilkan Rasulullah dalam sehari 70 kali lebih. Dalam riwayat yang lain 100 kali itu nggak masalah. Paham ya? Tapi tahdid membatasi seribu kali, sekian kali itu butuh dalil. Apa maksudnya ya? Nah, sebagaimana yang antum saksikan terkadang orang-orang saudara-saudara kita kaum muslimin yang jauh dari ilmu setelah meninggal dunia apa yang mereka lakukan? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, nanti kalau sudah ratusan, ratusan, kalau sudah seribu, ribuan atau sewanan istilahnya gitu ya. Itu yang dibacakan ritual-ritual seperti itu. Al-Fatihah. Wah, Ya kali? Benar kan Ali? Pernah ikut? Eh, enggak boleh. Nah, barakallahu fikum itu hukumnya enggak boleh. Nah, enggak boleh ya? Enggak boleh barakallahu fikum. Jadi enggak perlu. Kalau seandainya kita mendoakan, doakan saja. Nah, enggak perlu pakai ritual-ritual tersebut. Doakan doa yang enam sesuai dengan apa? Syariat. Nah, barakallahu fikum mendoakan agar diampuni, mendoakan agar apa? Naam dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang meninggal adalah seorang mukmin dan muslim. Tapi kalau yang meninggal adalah orang kafir, Walaupun bapak kita, ibu kita, saudara kita enggak boleh kita mendoakan dengan ampunan serta rahmat. Ingat baik-baik itu. Itu ibu kita kok, itu kan bapak kita, saudari kita walaupun walaupun bapak kita, ibu kita, kerabat kita kalau yang meninggal itu kafir, enggak boleh mendoakan kebaikan sedikit pun. Karena enggak diterima sama sekali. Paham ya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Sawa'un 'alaihim astaghfirullahum amlam am layak yaghfirallahu lahum. Sama saja. Kalian mendoakan ampun untuk mereka atau enggak mendoakan enggak akan diampuni. Paham ya? Dan larangannya jelas dalam Al-Qur'an Al Karim sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala larangannya apa? Naam, maka lin Nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikiina walau kanu uli qurba. Tidak selayaknya tidak sepantasnya bagi seorang nabi dan orang-orang mukminin untuk mendoakan ampunan bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrikin walaupun kerabat dekat sendiri. Itu satu dalam ayat. Kemudian masih ada yang lainnya lagi. Di dalam as-sunnah, Rasulullah pernah suatu ketika ingin mendoakan ibunya. Ibunya Rasulullah siapa namanya? Aminah. Muslimah atau musyrikah? Musyrikah ya. Meninggal dalam keadaan musyrikah. Rasulullah minta izin, "Ista'dzantu rabbi an astaghfira li ummi. Falam ya'dhan li. Aku pernah izin kepada Rabbku untuk memintakan ampunan buat ibuku. Enggak diizinkan karena ibunya meninggal di atas apa? Kekufuran, kesyirikan. Padahal ibunya Rasulullah. Paham itu ya? Kemudian wasta'dzantuhu li azura qabraha li Akhirnya aku minta izin untuk mengziarah kuburannya. Diizinkan karena ziarah kubur sifatnya apa? Umum. Antum ziarah kubur itu tujuannya apa sih? Untuk mengingat apa? Kematian umum sifatnya. Rasulullah diizinkan, tapi ketika mendoakan ibunya nggak diizinkan. Paham ya? Pendapat yang sahih sebagai faedah, bapak dan ibunya Rasulullah meninggal di atas kekufuran. Ada pun yang mengatakan setelah Rasulullah diutus menjadi nabi, mereka dihidupkan kembali, kemudian beriman, setelah itu meninggal itu hadisnya dhaif. Hadisnya lemah ya, yang sahih meninggal di atas kekufuran. Dalilnya sangat sahih, sahih sekali. Paham ya? Imma dalam sahih Bukhari atau dalam sahih Muslim. Suatu ketika ja'a rojulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu datang suatu ketika seorang lelaki kepada Rasulullah tanya, "Ya Rasulullah, aina abi?" Wahai Rasulullah, di mana bapakku? Orang ini tanya kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, Abu finnar." Bapakmu di neraka. Mungkin orang ini merasa apa merasa kurang puas karena Nabi diucapkan bapakmu di neraka. Akhirnya orang itu pergi. Setelah pergi falamma qafadaah ketika orang tadi berbalik mau pergi panggil, "Sini kamu." Nah, Rasulullah akhirnya mengatakan inna abi wa abaka finnar atau inna abaka wa abi inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka kata Rasulullah. Paham ya? Ini dalil yang sangat kuat ini ya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu ikhwan fillah, a'azzani wa di dalam mendoakan saudara-saudara kita, kerabat kita yang sudah meninggal dunia dilihat terlebih dahulu apakah mereka muslimun, mukminun atau bukan. Kalau bukan enggak perlu kita mendoakan karena enggak ada faedahnya. Paham ya? Tapi kalau meninggal di atas keislaman, meninggal dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin, harus kita doakan. Dan tidak perlu kita datang ke kuburan dengan membawa apa? Membawa berbagai macam alat yang kira-kira alat bid'ah. Seperti apa? Bebatuan, kerikil-kerikil, atau bunga, atau air. Ingat baik-baik ya, hilangkan pemahaman yang masih memahami kehidupan dunia sama dengan kehidupan kuburan orang-orang yang membawa bunga atau membawa air itu terkadang memahami seperti itu. Bawa bunga biar wangi kuburannya, di dalamnya itu ya, sebagian gitu juga. Ada juga yang berpemahaman membawa air disirami biar dingin katanya. Paham ya? Walaupun sampai satu tangki bisa dikatakan gak akan terasa. Karena alamnya lain. Alamnya lain. Jangan sampai kita keliru dalam menganggap alamnya lain barakallahu fikum, alamnya lain. Kalau mereka berdalilkan bahwasanya dengan bunga ini Rasulullah pernah kok Rasulullah suatu ketika pernah berjalan di kuburan, mendengar ada dua kuburan yang masing-masing diadab. Nah, akhirnya Rasulullah mengambil apa? Pelepah kurma, dibagi dua, ditansapkan. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, "Na'am barakallahu fikum." Apa itu? La'alahu an yukhaffifa malamnya bahasa gitu ya. Apa itu? Yang jelas lafadznya suatu ketika Rasulullah lewat di kuburan tersebut, kemudian Rasulullah nah mendengar ada dua orang di dalam kubur itu diadab. Ya, Kuburnya beda ya. Yang satunya sebabnya karena sukanya di dunia namimah. Namimah itu mengadu domba. Oh mengadu domba itu? Bukan domba diadu itu bukan ya. Mengadu domba itu maksudnya naklul kalam bainan nas ala jihadil ifsad. Menukilkan ucapan manusia yang ini ke yang ini tujuannya untuk apa? kelahi dan ribut. Bikin kerusakan itu namanya mengadu domba. Misalkan si A sama si B tenang-tenang saja nggak ada ribut. Datang si C. Si C ngomong si A, kamu itu ditantang sama si B itu. Padahal si B nggak nantang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Akhirnya si C datang si B, si B, kamu ditantang sama si A, berani nggak Akhirnya dua orang ini A sama B ribut, kelahi. Sebabnya karena apa? Namam tadi, pengadu domba tadi. Paham ya? Hati-hati itu ya. Dihindari sifat-sifat kayak gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua adalah orang yang karena sebabnya ketika kencing tidak apa? tidak bersuci. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya Rasulullah mengambil pelepah kurma, dibagi dua, ditancapkan. Nah, kemudian Rasulullah berdoa semoga mereka diringankan adabnya selama kedua pelepah kurma tersebut masih apa? Masih basah. Paham ya? Nah, ini dicontoh oleh mereka bunga ini dikiaskan. Kita katakan itu khusus untuk Rasulullah. Perbuatan tersebut khusus Rasulullah SAW. Kita nggak bisa nah akhirnya kita datang ke kuburan mengambil apa? Ngambil daun bonggol misalkan. Daun ketela itu ya, sobek taruh enggak nggak bisa bunga-bunga yang basah pun enggak bisa karena khusus ingat-ingat ya dalil tadi khusus untuk Rasulullah SAW. Kita tutup yang terakhir barakallahu fikum. Kata beliau di sini, wa salawatul bid'ah dan salawat-salawat bid'ah. Ingat-ingat salat bid'ah ma'ruf yang kita dengar barusan tadi dan juga yang lainnya banyak sekali. Salatullah salamullah ala ala tohar Rasulillah atau yang lainnya yang jelas salawat-salawat bid'ah itu banyak sekali. Selawat yang sunniyah, salafiyah yang ada dalilnya selawat Ibrahimiyah. Antum salat lima waktu, ada selawatnya enggak itu dalamnya? Ali. Pernah selawatan enggak antum? Di dalam salat itu ada selawatnya enggak? Ada salawatnya ketika tasyahud. Ya enggak? Ketika tasyahud baca selawat kan? Selawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu selawat. Salawat yang masyru'ah disyariatkan. Adapun salawat-salawat yang kita dengar kadang Tola al badru alaina atau semisalnya itu salawat yang bid'ah. Enggak ada dalilnya, hindari. Wa jami'u anwa'il taqarrub dalamnya Allah idza lam yakun 'alaihi dalilun fa huwa bid'atan. Eh, fa bid'atun dan seluruh jenis-jenis yang ditujukan untuk mendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jika tidak ada dalilnya maka bid'ah walau kanat niyatu sahibihi hasanah walaupun niatnya baik niatku baik kok niatku ibadah. Nah ini, inilah yang susah untuk dinasihati. Ingat-ingat yang kemarin ya. Ini pertanyaannya perhatikan baik-baik. Pertanyaannya perhatikan baik-baik. Pelaku bid'ah itu lebih susah untuk kembali bertobat kepada Allah Taala dibanding pelaku maksiat. Sudah paham sampai situ? Pertanyaan sebabnya kenapa? Kenapa sebabnya, Khalid? Sudah paham pertanyaannya belum? Ayo. Naam, sedangkan dia mengakui Naam, itu sebabnya. Pelaku bid'ah itu seringnya susah dinasihati. Pak, ini bid'ah, Pak. Ini enggak boleh. Siapa bilang ini ibadah? Nah, itu, itu. Jadi dia mengakui, menganggap bahwasannya perbuatan bid'ah itu apa? Ibadah. Akhirnya keyakinan itulah yang membuat susah untuk taubat kepada Allah taala. Paham ya? Nabi Sedangkan yang kedua tadi, kalau pelaku maksiat enggak ada yang mengatakan maksiat itu ibadah. Minum khamr itu haram, Pak. Oh, siapa bilang? Khamr itu minum khamr ibadah. Enggak ada. Ada enggak kira-kira? Enggak ada mengakui itu maksiat. Oleh karena itu kalau tobat mudah, segera karena maksiat. Tapi kalau pelaku bid'ah tadi itu yang ingatan ini. Pelaku bid'ah susah dinasihati seringnya ya, kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Karena mengakui perkara bid'ah yang dia lakukan itu ibadah. Susahnya di situ susahnya. Oleh karena itu datang dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni taubatnya pelaku bid'ah. Maksudnya tidak memberikan taufik untuk segera bertaubat itu. Kalau taubat beneran diampuni. Cuman seringnya apa? Tidak memberikan taufik segera taubat. Karena seringnya apa? Pelaku bid'ah mengakui bid'ah yang dia lakukan adalah apa? Ibadah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Walaupun niat pelakunya adalah baik. Yuridul ajr. Niatku baik, ingin pahala. Wa yuridus sawab dan ingin ganjaran pahala. wa la yuridul mukhalafah dan dia tidak menginginkan penyelisihan lakin roa an hadza fi khairun fastahsanahu tapi dia beranggapan berpandangan bahwasanya di dalam perbuatan tersebut ada kebaikan akhirnya dia menganggap baik atau indah ingat-ingat ya jangan sampai kita menganggap sebuah amalan itu indah sehingga kita lakukan manakala amalan itu adalah amalan yang tidak ada syariatnya karena seringnya terjadinya kerusakan atau terjadinya seseorang terjatuh dalam perkara bid'ah karena adanya istihsanat. Istihsanat itu menganggap perkara itu baik atau bagus padahal mungkar. Paham ya? Nah, seperti itu. Menganggap ritual Maulid Nabi, memperingati lahirnya Rasulullah bagus. Itu nanti mengingatkan kembali kita bahwasanya itu benar-benar nabi kita. Akhirnya apa? Anggapan bagus itulah yang membuat dia untuk senantiasa terus di atas kebid'ahan. Nah, kita lihat di sini. Wa huwa fil haqiqah laisa fihi khair padahal secara hakikatnya tidak ada kebaikan di dalamnya. Laukana fi khairun lazabihil kitab sunnah. Kita tutup yang terakhir ini ya. Kalau seandainya itu kebaikan niscaya apa? Niscaya disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Perhatikan baik-baik. Kalau seandainya kebaikan niscaya disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa makana rabbuka nasiya. Dan Rabbmu tidaklah lupa. Jadi Allah taala tidak pernah lupa. Ngam. Ma faratna fil kitabi min syai'. Kami tidak meninggalkan sedikit pun di dalam Al-Qur'an, maksudnya meninggalkan suatu perkara yang itu kebaikan. Mesti disebutkan. Faqulul khair wa kullul hidayah fil Qur'an was sunnah. Nah, maka seluruh kebaikan, seluruh hidayah ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu kalau cuma Al-Qur'an saja enggak cukup. Qur'aniyun digelar Qur'aniyun ya. Qur'aniyun itu kelompok yang mengandalkan Al-Qur'an saja. Kalau dengan As-Sunnah enggak mau. Tapi padahal secara tidak langsung mereka terjatuh dalam kontradiksi. terjatuh dalam apa tadi? kontradiksi. Artinya apa? Bertabrakan, berseberangan. Kita lihat, kita buktikan dulu. Mereka orang-orang yang mengandalkan Al-Quran saja, tanya, Bapak ini sholat gerakannya dari mana gerakan sholat? Mungkin dia sudah bingung kelabakan situ. Gerakan sholat dari mana Pak? Dari Al-Quran, tunjukkan dari surat Al-Fatihah sampai Anas selalu ada gerakan sholat dari Al-Quran. Gerakan sholat murni lah, dari takbiratul ihram sampai salam, ada nggak dalam Al-Quran? Enggak dalam as-sunnah, ada dalam as-sunnah. Tanakut satu sudah. Bapak ketika puasa, zakat, ritual-ritualnya di mana? Takarannya sekian sekian sekian di dalam Al-Qur'an. Tunjukkan kalau ada. nggak ada. Dalam as-sunnah juga. Sholat jenazah di mana gerakannya? Dalam as-sunnah. Sholat istisqa minta hujan di mana gerakannya? Dalam as-sunnah. Ujung-ujungnya tetap ngambil as-sunnah. Anakut kontradiksi. Oleh karena itu nggak cukup kalau Al-Qur'an saja harus diiringi dengan as-sunnah. Na'am barakallahu fikum kata beliau, "Faman jaa'a bi ziyaratin laysat fil kitab was sunnah fahiya bid'atun mardudatun." Maka barang siapa yang mendatangkan sebuah tambahan di dalam agama Islam ini yang tidak ada sumbernya dari Al-Qur'an Sunnah, maka itu adalah perkara bid'ah dan tertolak amalannya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun ay mardudun." Barang siapa yang beramal ke sebuah amalan yang tidak ada sandarannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak dan tidak terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasallaha assalamata wal afiyah wa nasallaha an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.